Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya ada orang tidak mampu diberangkatkan haji oleh tetangganya yang mampu, ya. sementara dia mempunyai hutang kepada orang lain. Bagaimana itu? Apakah hutangnya harus dibayar dulu? Apa diberangkatkan aja, apa Pak? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syaratnya naik haji kan mampu. Kalau ada orang mau naik haji, punya hutang yang sudah jatuh temponya, itu bermaksiat. Misalnya, saya punya hutang, bulan syawal nanti harus saya bayari. Tak tahunya apa? Sudah tidak saya bayari, malah saya naik haji. Maka saya haram karena hutang sudah jatuh tempo. nanti bulan setelah bulan haji baru saya bayari. Jadi kalau diizinkan sama yang punya hutang, dikasih tempo, maka baru sah. Nah contohnya di sini, ini dikasih sama orang. Kalau dikasih sama orang, ya tidak bisa ngapa-ngapain kita, namanya dikasih. Orang ngasih, ngasih kita, kamu saya hajikan. Maka berangkat lagi dan terus saja, saja kepada yang punya utang. Saya tidak punya duit, tapi ada orang membiayai, maka tidak apa-apa dia berangkat dalam haji. Tapi lebih baiknya dia pun minta izin, Pak, saya mau haji. Duh, mau haji kemana? Utangnya belum dibayar. Yang bayar bukan saya, tapi yang mohon maaf saya diizini. Seandainya pun tidak diizini, tidak sampai dosa karena apa? Dia dibayari sama orang, tapi dia berhak ngomong sama yang bayar itu. Gimana pergilah haji dengan dibayar oleh tetangga biarpun masih punya hutang karena apa? Itu yang bayari adalah bukan Anda sendiri. Sebab yang dikutuk dari orang yang gak mau bayar hutang itu lalu naik haji itu adalah di saat dia punya duit mampu duitnya sendiri tak taunya dia enak-enak naik haji rupanya hutangnya di rumah banyak.